maka disebutkan di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis ucapan Aisyah menghabarkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akhir Ramadan wa kana ya'takifu al-'ashr الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل <clears throat> وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر beliau beriktikaf tiap-tiap 10 malam terakhir min Ramadan di bulan Ramadhan hatta tawaffahullah azza wa jalla terus demikian sampai Allah wafatkan yakni setiap tahunnya di Ramadan selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sampai wafatnya dan seringnya 10 hari terakhir. Tapi pernah pula 20 hari. Dan ini di akhir hayat beliau. Di tahun terakhir beliau bertemu Ramadan, Nabi saw Alaihi Wasallam beriktikaf 20 hari di malam-malam Ramadhan, Al-i'tikaf Ma maknahu apa maksudnya atau maknanya atau definisinya I'tikaf bermakna al-iqamah ala syai' Asal makna al-i'tikaf adalah al-iqamah ala syai' yaitu diam berada pada sesuatu diam berada pada sesuatu ini namanya al-i'tikaf Kemudian Iktikab adalah perkara Bagian daripada syariah Islaminyah Di mana dalil-dalil tentang pensyariatan i'tikaf ini ma'ruf dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama. dari Al-Quran beberapa ayat atau di beberapa surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ketika Allah memerintahkan nabinya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk membangun Ka'bah kemudian memerintahkan untuk menjaga dan mensucikannya maka Allah berfirman wa tahhir baitiya lil apa Watahhir baitiya lil akifina apa ayatnya Hah? Hah? Ayo barakallahu fiik Watahhir baitiya lit taifina wal akifina war ruk'is sujud Sucikanlah rumahku ini yaitu Ka'bah lit taifin yang Ka'bah ini untuk ibadah tawaf wal akifin dan untuk orang-orang yang beribadah i'tikaf misahid dan untuk orang-orang beribadah rukuk dan sujud yaitu as-salat maka ayat ini dalil di antara dalil-dalil disyariatkannya al-i'tikaf dan juga ayat yang lainnya nah masih dalam surat al-baqarah ayat tentang puasa dan Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wala tubashiruhunna dan janganlah kalian menggauli istri kalian wa antum dalam keadaan kalian akifun i'tikaf di masjid maka ayat ini sebagai dalil bahwasanya i'tikaf adalah disyariatkan bagi kita umat Islam umat Muhammad sebagaimana dulu juga disyariatkan bagi umat Ibrahim alaihissalam. Ya. Adapun al-hadis sangatlah banyak. Di antaranya hadis Aisyah tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang ditulis atau yang dicantumkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam pembahasan ini di akhir daripada kitab siyam wa kana ya'taqiful ashar al-awakhir min Ramadhan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla dan beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di akhir Ramadan di tiap-tiap akhir 10 akhir Ramadan dan terus demikian setiap tahunnya di akhir Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam Adapun dari ijma tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya i'tikaf merupakan syariah Islamiyah merupakan ibadah azimah yang Allah syariatkan bagi umatnya. Kemudian i'tikaf adalah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya tentunya disyaratkan padanya apa al ikhlas niat yang ikhlas maka tanpa niat seseorang misalnya tidur diam di masjid tanpa niat maka secara syar'i tidak dikatakan apa etika eh, secara hasa orang yang tinggal di masjid nah bisa dikatakan apa etika eh, secara bahasa karena dia sedang berada di masjid hmm. dari pagi sampai malam misal berada di masjid maka secara bahasa yang seperti ini bisa dikatakan i'takafa fulan fil masjid tetapi cara syar'i belum sampai terpenuhi syaratnya. Nah, rukun Yang pertama adalah niat. Dan tentunya juga syarat yang kedua adalah al ita sesuai dengan syar'i. Maka syarat yang kedua daripada etika bahwasanya etika haruslah di masjid. haruslah di masjid. Nah, ini syarat mutlak. Tidak di masjid tidak bisa. harus di masjid. Maka secara bahasa misalnya seseorang diam sehari-hari tinggalnya di jembatan misal atau di pantai. Nah, sah dia secara bahasa dikatakan eh, tinggal di sana di pantai secara bahasa. Tetapi secara istilah syar'i sa tidak. <clears throat> Nah. Itu kalau dia tetap pada suatu tempat atau dia tetap selalu mendekati benda misalnya. Mendekati benda itu maka bisa dia dikatakan secara bahasa iktikaf. Orang makanya kaum Nabi Ibrahim yang terus-menerus dekat kepada berhala dan suka mengerumuni berhala beribadah di sana. Kata Nabi Ibrahim, "Ma tamasilul lati antum laha akifun." Ma tamasil antum laha akifun. Apa ini? Apa eh, berhala-berhala yang kalian iktikaf selalu berada di dekatnya. Ini karena dia terus berat, seringnya dekat, nempel, berada pada berhala-berhala itu tadi. Makanya di, diriwayatkan nah, juga Ali bin Abi Thalib ketika mengingkari Allah alam tentang kesohian riwayat ini perlu dikoreksi lagi. Ketika mengingkari orang-orang yang main catur, itu Ali bin Abi Thalib membaca ayat ini. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini? Patung-patung ini kan catur itu kan patung. Dan orang yang main catur kan dekat, mesti dekat terus dengan catur itu tadi. Bahkan rasanya tak jumpa sehari itu seperti mungkin bertahun-tahun wah pengen deket terus iya kan nah, kalau yang apa namanya eh, yang biasa asik dengan ini ya kepingin dekat terus dan kebiasaannya mendekat makanya dikatakan mahalihi tamathilul lati antum laha akifun apa ini berhala-berhala patung-patung ini yang kalian berada selalu di dekatnya secara bahasa bisa tetapi secara ibadah yang mendapatkan pahala? Tidak. Tidak mendapatkan pahala. Bagaimana kalau dia beriktikaf, niatnya iktikaf, tetapi tidak di masjid? Maka ini adalah haram. Kenapa? Karena beribadah pada sesuatu yang terlarang padanya melakukan ibadah tersebut. Nah, iktikaf eh, di kuburan ini dilakukan oleh orang-orang yang mereka itu suka ziarah kuburan aulia. Nah, safar eh, apa safari ziarah wali datang pagi terus di situ di kuburan itu sampai besoknya ada yang sehari, ada yang dua hari, ada yang tiga hari. Apa itu namanya? Itulah etika. Tetapi dapat pahala? Tidak. Bahkan berdosa. Dan dosa besar karena ibadah kepada selain Allah. Iktikaf itu ibadah diberikan kepada selain Allah berarti apa? Syirik, syirkul akbar. etika di pohon yang dianggap keramat. Iktikaf di gunung yang dianggap keramat. Iktikaf di pantai yang dianggap keramat. Dalam rangka ibadah. Nah, maka ini adalah apa? Syirik. Syirkul akbar. Ada pendapat pahala? La. Tidak sah. Dia sebagai ibadah yang sahihah. Makanya sekali lagi syaratnya adalah di masjid. Kemudian para ulama ikhtilaf masjid yang mana yang sah untuk etika Sebagian menyatakan tidak sah etika kecuali pada tiga masjid. Masjid Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di mana? Madinah dan Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Ada yang berpendapat demikian dan ini pendapat sebagian sahabat antaranya pendapat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu Dan ini pendapat yang diterje oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian pendapat menyatakan, pendapat lain menyatakan iktikaf barulah sah di masjid yang dilaksanakan padanya salat al-jum'ah. Yang berarti menurut pendapat ini kalau etikaf di Masjid Nur sah atau tidak? Tidak sah. Nah. <clears throat> ini pun pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan sunnah-sunnahnya iktikaf nanti hadis ini akan disebutkan di antara lafaz hadis tersebut menyatakan eh, wala eh, wala iktikaba illa eh, ومن السنة lil mu'takif dan termasuk sunnah bagi orang yang iktikaf adalah melakukan demikian demikian demikian demikian kemudian di akhir hadisnya menyatakan apa wala i'tikaf illa fil fi masjidil jami' dan tidaklah beriktikaf kecuali di masjid jami' nah Maka sebagian memahami masjid jami ini adalah masjid yang di situ dilaksanakan tunda tunai jamaah dan sholat Jumat. Bukan bukan maksudnya nama masjid, nama masjid jami. Bukan ya. Yang berarti masjid takwa misalnya tidak boleh. Tapi ini istilah <clears throat> Wallahu taala alamu biswa Pendapat berikutnya dan ini insya Allah yang kuat bahwasannya pendapat yang ketiga ini yaitu iktikaf boleh di setiap masjid yang di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Masyarakat tahu dan memang kenyataannya demikian masjid itu dibuat untuk sholat al-jamaah. Cukup dengan dibuat untuk sholat jamaah sah. Masjid itu dibahasakan dengan masjid jamek. Karena jamek ini maknanya adalah untuk sholat berjamaah. Sehingga tidak harus padanya sholat Jumat. Tetapi tentunya yang afdol adalah yang lebih baik kalau memungkinkan tentunya di masjid yang ditunaikan padanya sholat Jumat agar dia ha, tidak keluar masjid ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Tetapi bagi yang iktikafnya di masjid yang di situ tidak ditunaikan Jumat, sholat Jumat boleh bagi dia untuk keluar masjid karena satu kebutuhan. Karena hajah hajah kebutuhan atau darurah hajah seperti sholat butuh sholat Jumat maka dia keluar sholat Jumat selesai sholat Jumat dia balik nah dia balik Kemudian iktikaf ini apakah boleh bagi perempuan? Apakah disyariatkan bagi perempuan? Yang umum kan kita seringnya melihat iktikaf itu siapa? Laki-laki kan. Bolehkah perempuan iktikaf? Maka pada asalnya boleh perempuan itu iktikaf dengan dua syarat. Syarat pertama adalah izin dari walinya. Izin dari walinya. Kalau anak atau kalau putri dia izin kepada bapaknya. Yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Etikapnya dia di masjid. Nah. Izin dari walinya. Nah. Kalau dia istri berarti izin kepada suaminya. Karena ini terkait dengan meninggalkan rumah. Perempuan meninggalkan rumah itu, istri meninggalkan rumah harus seizin siapa? Suaminya. Tidak boleh dia tidak boleh seorang istri keluar rumah dalam keadaan suaminya tidak tahu kemana. Ini haram. Harus izin dengan suami. Dan ini perkara besar yang dilalaikan oleh banyak muslimat. Sehingga karena sebab ini pun banyak terjadi fitnah. Maka tidak boleh sembarangan. Apa dalilnya? Harus izin. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar sahih. La tamna'u ima'akum masajidakum Jangan kalian larang istri-istri kalian kalau ingin sholat. Kalau ingin sholat di masjid. Maka dari hadis ini dalil bahwasanya perempuan kalau mau sholat di masjid boleh. Tapi apa? Izin suami. Nah, lo saya kan mau ibadah, walaupun ibadah. Nah, harus izin suami. Maka sholat yang itu adalah fardu. Sholat lima waktu harus izin. Maka terlebih-lebih apa? tiga. Sholat yang mungkin dia berada di masjid paling lama mungkin setengah jam ya. Eh, ya dengan berangkat dan perginya kan. Ini saja harus izin terlebih-lebih tiga yang tentunya dia waktu lama, bisa sampai pagi, bisa apalagi kalau 10 hari. Nah, iya kan? Syarat yang kedua adalah itu tadi eh, terbebas dari fitnah. Nah, fitnah di sini adalah fitnah syahwat. Nah, tentunya. Nah, tentunya berkumpulnya perempuan tidur di masjid dan seterusnya ini jika akan menyebabkan atau menimbulkan fitnah maka dilarang tanpa ada dua perkara ini Artinya izin dapat dari suami dan tidak ada fitnah. Maka boleh bagi perempuan untuk iktikaf. Apa dalilnya perempuan itu boleh juga iktikaf seperti laki-laki beriktikaf? dalilnya adalah hadis hadis yang tadi disebutkan karena ya'takifu asral akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam etikaf setiap 10 hari terakhir Ramadan. Falamma tawaffa dan ketika telah meninggal beliau sallallahu Alaihi Wasallam i'takafa azwaju Karena Rasulullah telah meninggal istri-istri beliau beriktikaf kan yaitu tadi setiap akhir 10 akhir 10 hari terakhir. Rasulullah sudah meninggal dan mereka tidak punya kesibukan berkhidmah kepada Rasul. Semasa hidup mereka sibuk berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya pernah Aisyah dalam hadis Bukhari dan Muslim Aisyah pernah istazana meminta izin kepada Nabi untuk beriktikaf fa'adzinalaha. Kemudian Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk iktikaf. Maka ini dalil-dalil tentang iktikaf itu pada asalnya bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi perempuan mempunyai syarat itu tadi dapat izin suami. Nah, <clears throat> kemudian terbebas dari fitnah permasalahan berikutnya apakah disyaratkan iktikaf itu harus di bulan Ramadan dan apakah harus disyaratkan iktikaf itu seseorang berpuasa ini juga para ulama ikhtilaf Sebagian menyatakan tidak ada etikaf kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak ada etikaf tidak sah etikaf kecuali pelakunya sedang berpuasa. Yani etikaf menurut sebagian ulama ini harus satu paket dengan apa? Puasa Ramadan dan di Ramadan. <clears throat> Dan ini pendapat Ibnul Qayyim dan ini pendapat yang diterjemah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya etikaf itu harus disertai dengan puasa? mereka berdalil dengan bahwasannya ayat tentang iktikaf ini dalil ayat yang menjelaskan iktikaf itu terkait dengan apa? Dengan puasa. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini kan ayat-ayat bergandengan dengan ayat-ayat puasa yang berarti iktikaf itu terkait dengan puasa. Pendapat yang lain menyatakan tidak disyaratkan iktikaf itu di bulan Ramadan. Tidak pula disyaratkan padanya saum. Dan ini insya Allah yang lebih kuat dari sisi hukum. Apa dalil yang memperkuat? hadis tadi. Ya, Aisyah menjelaskan ketika dan di akhir haid ketika di tahun meninggalnya Rasulullah ketika berapa? 20 hari. Hmm, biasanya Rasulullah ketika berapa? 10 hari. Tapi kemudian di akhir tahun di mana Rasulullah meninggal ketika 20 hari atau ini mungkin bisa dialihkan ke pertengahan Ramadan. Tetapi ada dalil yang lebih khusus pernah Rasulullah karena suatu hal tidak iktikaf. Maka kemudian Rasulullah menggantinya iktikaf di bulan Syawal. Dan ini juga ahli sahih Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini pendapat jumhur ulama Imam Syafi'i Imam Ahmad dan yang lain Dalilnya adalah karena Rasulullah pernah etikaf di bulan Syawal. kemudian juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ini dalil tentang dua permasalahan itu tadi disyaratkan tidak disyaratkan puasa dan tidak disyaratkan padanya harus Ramadan. Di mana suatu ketika Nabi uh, Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian berkata, Ya Rasulullah ini kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, ini kuntu nazartu fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah, apa yang dimaksud dengan masa jahiliyah? Hah? Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa jahiliyah itu adalah masa sebelum eh, turunnya Islam, sebelum diutusnya Nabi sebagai rasul. Ini kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil Masjidil Haram. Dulu aku di masa jahiliyah sebelum Islam pernah bernazar an a'takifa laylatan fil Masjidil Haram untuk iktikaf semalam. Nah, ini juga perhatikan lafaz semalam ini nanti akan masuk kepada masalah berikutnya. Iktikaf semalam di Masjidil Haram. Qala maka Rasulullah menyatakan aufi binazarik. Tunaikanlah nazarmu. Fa'takafa lailata. Tunaikanlah nazarmu maka Umar pun beriktikaf semalam menunaikan nazarnya. Di sini Rasulullah tidak mensyaratkan harus tunggu nanti Ramadan harus etika. Tidak pula syaratkan harus puasa. Paham ya? Kalau seandainya itu adalah syarat niscaya disebutkan. Maka menunjukkan tidak disyaratkan di bulan Ramadan, tidak pula disyaratkan padanya apa harus pelakunya sedang berpuasa. Ini insya Allah yang kuat dari pendapat Madhab Syafi'i dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad. <clears throat> Kemudian hadis Aisyah tadi yaitu <clears throat> Rasulullah pernah apa? E, tidak iktikaf pada tahun tertentu di bulan Ramadan kemudian disebutkan hatta iktikaf awal min syawal kemudian Rasulullah iktikaf di permulaan bulan Syawal. ini hadis sahih akhrajahu Muslim. Kemudian masalah berikutnya berapa paling lamanya berapa hari paling lama beriktikaf nah, sebagian menyatakan 10 hari malam 10 hari sebagian menyatakan semalam pun boleh. Maka yang menyatakan iktikaf itu sepuluh hari sepuluh malam karena demikianlah Rasulullah eh, iktikaf di sepuluh hari akhir Ramadan tiap-tiap tahun. Yang menyatakan boleh kurang dari 10 hari, bahkan boleh semalam adalah dengan dalil hadis Umar tadi. Dan ini insya Allah kaul as-sahih. Maka tentunya yang afdal kalau kita mengambil yang afdal yang terbaik Etikat adalah di Ramadan 10 malam hari terakhir. Yang terbaik penuh. Nah, kalau dia tidak punya kepentingan dan tidak punya tanggung jawab amanat eh, kalau dia punya amanat tinggalkan pegawai negeri saya mau etikat tidak ada urusan dengan ada haram para ulama berfatwa haram karena dia punya amanat dan tanggung jawab atau karyawan toko dilarang oleh bosnya etika tidak ada etika ada haram yang seperti ini tidak benar harus izin kepada atasan dari pekerjaan-pekerjaan yang syar'i ya nah, kantor atau dia karyawan nah maka etika yang afdol adalah di Ramadan 10 malam hari terakhir penuh. Kalau dia tidak sanggup maka dia memilih hari-hari yang dia memungkinkan bisa iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan tadi. Tanggal misalnya bisanya seminggu dapat izinnya atau liburnya pegawai misalnya seminggu terakhir Ramadan maka dia manfaatkan untuk itu misalnya atau sempatnya lima hari tiga hari atau bisanya cuma tiap malam saja. Atau bisanya sehari semalam. Atau bisanya cuma semalam saja. Maka kata Syekh bin Bas, kalau dia niatnya etikat dan hal-hal lain dipenuhi, dia tidak keluar ketika etika tidak keluyuran nanti adab-adabnya nanti akan disebutkan tidak keluar nah Termasuk kalau dia walaupun di dalam masjid tidak menerima dan SMS terkait dengan bisnis. Nah, sama ini dengan keluar. etikaf itu nah, tidak demikian. Kecuali perkara yang memang kalau diabaikan, kalau diabaikan nanti akan terjadi mudarat pada orang lain atau keluarga. Al-muhim jika dia niat diniatkan kata Sebin Bas maka dia insya Allah mendapatkan pahala iktikaf. Sehingga bagi yang tidak mampu jangan berkecil hati dan jangan mengabaikan sama sekali tetapi dilatih. Mungkin sekarang bisanya sehari semalam. Nah, libur kerja. Besok mudah-mudahan tahun berikutnya nambah menjadi tiga hari. Tahun berikutnya tujuh hari. Tahun berikutnya diharapkan sepuluh hari. Dan nah, demikian. Karena ini juga ibadah yang termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh muslimin. <clears throat> Menghidupkan sunnah seperti ini pahalanya besar. <clears throat> Tetapi sekali lagi tidak meninggalkan amanah dan tidak meninggalkan tanggung jawab. <clears throat> Nah. Ini dulu sementara bisa disampaikan. Insya Allah dilanjut. <clears throat> Mungkin besok atau hari Senin. Ada kalau tidak ada sesuatu insya Allah besok karena ada berita antum diundang buka mereka bersama di gondol sana. Jadi atau tidak Allah Tapi ini yang bisa disampaikan kurang berapa menit azan? Kurang 15 menit. Berarti kurang 5 ya, menit. Kurang 5 menit berarti. Ada yang tanya? Insya Allah, insya Allah kalau diniatkan dengan fatwa bin Bas tadi dia mendapatkan pahala eh, tiga. Bisanya malam saja. Tabas. Yang sanggup itu dilakukan. Dan ini dengan dalil apa? Hadis Umar bin Khattab tadi. A'tak ini nazartu fil jahiliyah an a'takif ilatan. Aku dulu bernazar etikab apa semalam saja. Maka ditunaikan. Rasul menyatakan tunaikan nazar. Maka Umar pun iktikaf semalam. Berarti semalam itu mulai tenggelamnya matahari. Ya antum berbuka di sini itu sampai ha, terbitnya fajar. Paham ya? Itu semalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu